Di antara di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita yang harus selalu kita ingat dan selalu kita syukuri nikmat yang paling agung setelah nikmat hidup yaitu nikmat di atas dinul Islam di atas keimanan dan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan nikmat tersebut eh, kita duduk di majelis ilmu yang mulia pada pagi hari ini untuk bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mensyukuri nikmat tersebut. Dan insya Allah kita lanjutkan pada hari ini ya, kajian kita kajian mingguan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala memohon taufik dan hidayahnya semoga diberikan istiqomah ya, ke depan untuk tetap menuntut ilmu syar'i memperdalam agama kita di Islam yang sangat kita cintai mempelajari ilmu agama untuk mengingatkan eh, akan mendapatkan keutamaan yang besar manfaat yang besar yaitu diantaranya ilmu syar'i dan ilmu syar'i ibu-ibu yang dirahmati Allah ilmu syar'i perlu diketahui adalah sebab terbesar ya, untuk dapat meniti jalan menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus eh, harus mempunyai tujuan ketika kita melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu menuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Wa inna talabul ilmi yastaghfiruna lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil bahri riwayat Muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Bahwasanya para penuntut ilmu itu dimohon ampun didoakan oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi sampai-sampai ikan-ikan yang ada di lautan atau yang ada di air mendoakan para penuntut ilmu ini keutamaan besar dan menuntut ilmu syar'i itu adalah sebab terbesar untuk dapat meniti jalan menuju takwa ini perlu diketahui ya di sebab-sebab seorang menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala salah satu sebabnya yang terbesar adalah dengan menuntut ilmu. Tidak akan bisa orang jadi takwa kecuali dengan ilmu syar'i. Ini perlu diketahui. Ini bisa dikecilin sedikit dulu ya. Jangan terlalu besar. Ya, suaranya, suaranya. Nah, ini untuk saling mengingatkan kembali Bu ya betapa pentingnya kita menuntut ilmu syar'i kita berkumpul di sini tidak lain dengan niat untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga yaitu menambah keilmuan kita dalam ilmu din dan tidak akan orang menjadi orang bertakwa kecuali dengan ilmu ilmu syar'i dan Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tentang takwa. Ia adalah derajat tinggi dalam agama dan Allah taala mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. ya, jadi menuntut e, ilmu syar'i mempelajari ilmu syar'i itu menjadikan orang bertakwa. Sedangkan takwa adalah derajat tinggi dalam dinul Islam, dalam agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa dalam surat At-Taubah ayat 4. Ini Rasulullah Wasallam bersabda, "Inna yuhibbul 'abda taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya." Hadis riwayat Imam Ahmad dan dan Imam Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa wal khafiyya wal ghaniyya yang kaya. Yang kaya di sini kaya hatinya. al ghina bikathratil aradin walakin al ghina ghina nafs. Hadis riwayat Ashabu Sunan ya, Abu Dawud, Tirmizi yang lainnya sahih. Bukanlah namanya kaya itu adalah dengan banyak kekayaan dan harta benda. Tetapi yang dikatakan kaya kata Rasulullah adalah kaya hatinya. Jadi Allah mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang kaya hatinya cukup qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, ridho. Wal khafiyah dan tersembunyi Allah menyukai hamba-hamba yang menyembunyikan amalnya maksudnya Allah mencintai hamba-hamba yang senantiasa menyembunyikan amal solehnya hadis riwayat Imam Muslim dan Ahmad kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan surga hanya untuk hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah Ta'ala Qala subhanahu wa ta'ala dalam ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin Segeralah kalian mencari ampunan Allah dan e, mencari atau segeralah kalian mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi u'iddat lil muttaqin yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa yaitu Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133. Jadi intinya surga itu hanya diwariskan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain dalam surat Maryam ayat 63. Maryam ayat 63 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkal jannatu lati nurithu min ibadina man kana taqiyya." itulah surga yang Allah yang yang kami maksudnya Allah Subhanahu wa taala wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Jadi Allah wariskan surga itu hanya untuk hamba yang bertakwa. Sedangkan hamba tidak akan menjadi orang bertakwa kecuali dengan ilmu syar'i. Maka dengan ilmu syar'i seorang hamba akan mampu membedakan antara yang benar dan yang salah ya, antara yang benar dengan yang batil antara yang hak dengan yang antara hak dengan yang batil antara yang baik dengan yang buruk dengan ilmu syar'i tentunya bisa mengetahuinya serta dapat selalu menahan diri orang-orang yang memiliki ilmu syar'i selalu dapat menahan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha berusaha bersungguh-sungguh untuk selalu mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan ilmu syar'i. Jadi itulah apa mengulas tentang betapa pentingnya kita menuntut ilmu syar'i. Kemudian ilmu eh, apa untuk mendapatkan ilmu syar'i itu diperlukan juhud atau jihad ya, ijtihad. Perlu bersungguh-sungguh, perlu keseriusan. Ya, tidak asal atau tidak eh, hanya sebatas duduk saja atau hanya sebatas uh, sampingan atau yang lain tidak tapi harus ijtihad Ibu ya karena Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam kebaikan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu syar'i Allah akan tunjukkan eh, jalan-jalan uh, menuju surga Allah Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kepadanya jalan menuju menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, qala Allah taala, "Innal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari ridha kami, orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan dari kami dengan beramal soleh, dengan menuntut ilmu, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami jalan menuju surga, menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha al muhsinin dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Sini mana? Ya itulah tentang apa untuk mengingatkan ya, untuk saling mengingatkan betapa pentingnya kita menuntut ilmu syar'i dan supaya tidak bosan-bosannya karena menuntut ilmu syar'i adalah kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Nah, eh, melanjutkan pembahasan kita ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala eh, tentang luzum ahlu sunnah wal jamaah tentang harus mengikuti manhaj ahlu sunnah wal jamaah eh, tentang bidah sudah dibahas belum ibu belum ya, ya jadi intinya Eh, sebelum membahas tentang bid'ah Kenapa harus dibahas dulu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah Ibu? Tentang uh, sebelum kita membahas buku ini tentang talbis iblis karena supaya mengetahui mana jalan yang hak ya. Mana yang jalan yang sesuai dengan Nabi saw tunjukkan dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah. Ini yang benar begini. Kemudian buku ini adalah menjelaskan tentang golongan atau orang-orang yang dia terkena perangkap setan dalam masalah akidah dan masuk dalam bid'ah. tidak seorang itu masuk ke dalam bid'ah kecuali apa melainkan dia itu terkena talbis iblis. Orang masuk ke dalam bid'ah akidah maka dia masuk ke dalam perangkap iblis begitu. Tidaklah orang masuk ke dalam bid'ah e, ibadah melainkan dia itu telah jatuh ke dalam perangkap setan begitu. Jadi supaya memahami dulu apa itu sunnah, apa itu bid'ah dan supaya masuk ke dalam buku ini bisa memahaminya ya. Jadi intinya perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya seseorang memegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 33 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم Muhammad ayat 33 Hai orang-orang yang beriman Taatilah oleh kalian Allah subhanahu wa ta'ala Dan taatilah Rasul Rasulnya Dan janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian nah, Ini ayat yang mulia ini Perintah kita supaya mengikuti sunnah Dengan lafadnya wa'ati'ur rasul Tadi yang kalian Rasul. Sekarang Rasul sudah tidak ada meninggal dunia. Maka yang harus diikuti apa? Itu sunnahnya. Maka berkata para salaf mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti hadisnya itu sama mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ya semasa hidupnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ya mengancam bahwasanya orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan sunnah Nabi tidak mau taslim, tidak mau berserah diri kepada sunnah Nabi, tunduk kepada sunnah Nabi maksudnya, maka tidak ada keimanan. Allah meniadakan keimanan kepada seseorang yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam masalah akidah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما dan demi Tuhanmu mereka tidak beriman dan demi Tuhanmu mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya nah ayat ini berkata Ibu Kathir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat yang mulia ini beliau mengatakan maka seseorang tidak dikatakan beriman kecuali apabila dia mendahulukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas perkataan para penduduk bumi semuanya hatta rasul wal anbiya sampai-sampai para rasul yang lain jadi kata ibu kasih intinya orang itu dikatakan beriman yang sesungguhnya yang Hakikat sesungguhnya dia beriman kepada Allah adalah mendahulukan sabda Nabi SAW dari perkataan seluruh makhluk yang ada di bumi sampai-sampai dari perkataan Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Faman lam yarda wa lam yuqadim wa yu'azim wa yufadil ma ja'a an Rasulullah SAW maka barang siapa yang belum ridha belum mendahulukan belum mengagungkan, belum mengutamakan apa-apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam rasul penutup para rasul rasul yang mulia rasul yang agung maka dia termasuk orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat sebagaimana yang sudah di uh, yang sudah datang yang sudah datang dalam hadis-hadis yang sahih mereka yang tidak mengagungkan hadis Nabi mereka yang tidak mengutamakan hadis Nabi sunnah Nabi tidak mengagungkan sunnah Nabi maka mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala kan diberikan kerugian di dunia di akhirat sebagaimana tentang kisah seseorang yang sudah maklum di dalam kutub tafsir tentang dua orang yang berselisih di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berselisih masalah hukum. Ini ibu berkait berkaitan dengan ayat ini. Ini kejadiannya ada seorang dua orang laki-laki di zaman Nabi. Kata Ibnu Katsir, dia berselisih dalam suatu perselisihan masalah hukum. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW untuk memutuskan perkara. Nah kan kalau dulu Nabi ada, jadi langsung kepada Nabi untuk apa mengambil sunnahnya mana hukum beliau mana sunnah beliau maka tatkala dua laki-laki ini berhadapan dengan Nabi dengan Nabi memutuskan kepada seseorang bahwa ini adalah yang benar dia maka eh, laki-laki yang satunya dia keberatan hatinya berat ya kayaknya di apa eh, nggak adil begitu eh, pandangan dia laki-laki tersebut maka dia datang kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengadu wahai Abu Bakar As-Siddiq kami berselisih. Kemudian Rasulullah memutuskan dengan putusan ini. Maka Abu Bakar sama seperti apa yang Rasul putuskan, sama keputusannya, tidak berbeda. Maka orang ini belum puas juga, hatinya masih berat. Maka datanglah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian diceritakan wahai Umar bin Khattab, kami datang ke Rasulullah, kemudian Abu Bakar memutuskan ini, tapi kami belum belum apa belum ridho. Maka Abu Bakar Abu Umar bin Khattab tidak berkata sepatah apapun. Kemudian beliau mengambil pedang, kemudian beliau menebas lehernya sampai mati. Maka turunlah ayat ini. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan demi Tuhanmu, ini sumpah Allah, mereka tidak beriman sungguh mereka tidak beriman apa menjadikan kamu sampai hingga menjadi menjadi apa hingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan kemudian mereka tidak merasa keberatan ini yang penting tidak merasa keberatan ibu ketika sudah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hati mereka lapang dada ya, hatinya lapang maksudnya menerima sepenuhnya terhadap putusan yang Rasul berikan dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Nah, jadi ayat ini berkenaan tentang dua orang yang tadi eh, yang dibunuh tadi itu jelas orang munafik kemunafikannya maka oleh Umar dibunuh karena kenapa? Karena nggak ridho dengan hukum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ridho berarti nggak taslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka berhak untuk dihukum uh, had ya uh, dengan hukuman mati. Jadi intinya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, mengikuti sunnah Nabi adalah bukti seseorang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan juga syarat daripada kecintaan kepada Allah. Syarat seseorang itu cinta kepada Allah yaitu apa dengan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika benar-benar kalian mencintai Allah, jika benar-benar kalian jujur mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini ada ayat yang eh, sebagai apa? ujian bagi orang-orang yang mengaku mencintai Allah, maka buktinya apa? Tidak hanya perkataan, tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan buktinya Buktinya hanya satu, yaitu mengikuti Nabi SAW dalam segala hal, dalam masalah ibadah, akidah, masalah ibadah, perkataan, perbuatan, muamalah, berbicara, pemikiran, dalam cara beragama semuanya. Ya, jadi ayat ini ayat ujian kalau orang kalau kita benar-benar mencintai Allah maka ikuti yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian itu tentang dalil-dalil ya secara ringkas yang sudah kita bahas sebenarnya ini hanya untuk mengingatkan kembali supaya uh, menyambung e, bahasan yang telah lalu. Kemudian perkataan para sahabat ibu dan para ulama tentang pentingnya atau diharuskan kita memegang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah perkataan sahabat yang mulia Ibu Mas'ud radhiyallahu anhu Ibnu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikutilah. Ya. Kalian harus mengikuti Rasulullah SAW dan janganlah kalian ber, apa, membuat bid'ah. Wala tabtadi'u jangan membuat bid'ah, perkara yang baru. Fakor kufitum dan sungguh kalian telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah dicukupkan syariat ini telah sempurna, jangan kau menambah dengan bidah. Saudara jangan menguranginya dengan bid'ah. Kemudian berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadu fil bid'ah." Bersungguh ah, mencukupkan dengan sunnah atau beribadah sedikit tapi di atas sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam bid'ah. Mencukupkan dengan sunnah meskipun sedikit ibadah itu Ibu ya tapi di atas sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh oh, rajin maksudnya, tapi di atas bid'ah ini nggak ada nilainya. Karena apa? Eh, bid'ah itu tertolak. Dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, "Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun." Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Dan barang siapa yang Eh, membuat-buat perkara baru dalam agama kami yang tidak pernah kami contohkan, maka amalannya tertolak. Dalam hadis yang lain masih riwayat eh, riwayat Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Imam Muslim, "Mana amila amalan alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal yang tidak sesuai dengan amalku, maka amalan tersebut tertolak. Barang siapa yang melakukan amal, melakukan amal perbuatan tidak sesuai dengan apa yang aku contohkan maka amal tersebut tertolak. Ya ini berkata Ibu Ibnu Mas'ud. Berkata juga Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata apa memberikan wasiat kepada anak-anaknya dan kepada para sahabatnya, "Alaika bittaqwallah wal istiqamah." Maka hendaklah kalian selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa istiqamah. Takwa istiqomah kata Ibnu Ibnu Abbas ittabi wala tabtadi' ikutilah maksudnya ikutilah Nabi SAW dan janganlah kalian berbuat bid'ah ikutilah ikutilah sunnah pegang erat sunnah jangan jangan kalian berbuat bid'ah Kemudian juga tentang hadis ya sebelumnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ia memerintahkan kepada kita untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmizi dan Abu Dawud. Hadis yang sahih dan riwayat Imam Ahmad juga dan Ibnu Majah juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah dari Irbad bin Sariyah dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala Sala bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا, فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها عيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كان هذا موعظة مودة dari Irbad bin Sariyah berkata kami para sahabat pernah sholat bersama Nabi SAW. Pada suatu hari kami eh, sahabat pernah sholat bersama Nabi ya, sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah selepas sholat beliau menghadap kepada kami, kemudian naik mimbar dan memberi nasihat kepada kami, berkutbah memberi nasihat. Yang nasihatnya itu sangat mendalam sampai-sampai mata apa keluar keluar air mata maksudnya sampai kami menangis sampai keluar air mata kami para sahabat dan hati kami bergetar ketika mendengar nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakola koi kemudian ada seorang yang berkata wahai Rasulullah seakan-akan ini adalah nasihat yang terakhir. Kemudian eh, apa berikan wasiat kepada kami wahai Rasulullah. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usikum bitaqullah wa ta'at Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaati para pemimpin kalian meskipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba budak hamba apa hamba sahaya dari Habasyah orang hitam taatlah kalian kepada pemimpin kalian meskipun pemimpin kalian seorang budak hitam begitu dan ketahuilah bahwasanya di antara kalian yang hidup panjang setelahku maka akan melihat perselisihan yang banyak ya maka fa'alaikum bisunati jadi Rasul mengatakan ketahuilah ya salah, salah, eh, kalian itu akan hidup panjang setelahku maka kalian akan melihat perpecahan yang banyak ya umat Islam berpecah menjadi 73 golongan Fa'alaikum bisunnati maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Fa'alaikum bisunnati ini perintah. Ini juga solusi. Tatkala banyak perpecahan perbedaan, kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasunatil khulafai al mahdiin min ba'di. Maka apa pegang juga apa pegang juga sunnah eh, para sahabat yang mulia yaitu al khulafa ar rasyidin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para al khulafa ar rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku itu sunnahnya Abu Bakar Siddiq, sunnahnya Umar bin Khattab, sunnahnya Utsman bin Affan, sunnahnya Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang yang lainnya. Fatamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawajid. Maka berpegang teguhlah kalian. Pegang teguh kalian apa berpegang teguh kalian dengan sunnahku ya dan sunnah para sahabat apa dengan erat peganglah dengan erat ya kemudian gigitlah dengan gigi geraham Wa iyyakum muhdatsatil umur, kemudian hati-hatilah, maka jauhilah oleh kalian maksudnya perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bidah, karena setiap yang baru dalam agama itu bidah. Fa inna kulla bidatin dhalalah, karena setiap yang bidah itu sesat. Dalam hadis riwayat Abu Daud ditambahin dari Ibnu Majah yang lainnya fa inna kulla dhalalatin finnar, karena setiap yang sesat itu adalah tempatnya di neraka. Nah, ini hadis tentang wasiat Nabi supaya kita senantiasa berpegang teguh ya dengan sunnah Nabi SAW dan sunnahnya para sahabat yang mulia radhiyallahu radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian itu tentang hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam. Kemudian perkataan yang lain juga, yaitu ibu Umar. Ibu Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Kullu bid'ah dhalalah fa in ra'ana fa in ra'ahan nas hasanatun. Setiap bid'ah itu sesat maka meskipun banyak manusia yang menganggap baik. Kemudian juga tentang perkataan para sahabat yang yang lainnya yaitu perkataan Abdullah yaitu perkataan Abdullah bin uh, ibn apa bin Dailami ya seorang uh, sahabat balaghani anna awala dhihabid din tarku sunnah wa yadhhabu din sanatan sanatan kama yadhhabu al-habl apa quwwah bi quwwah uh, Abdullah bin Dailam yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali yang hilang yang pergi dari agama adalah sunnah maka agama ini akan uh, terurai sunnah demi sunnah sampai seperti halnya tali seutas tali uh, yang apa terurai benangnya satu demi satu ya jadi sunnah ini adalah perkara yang pertama kali nanti hilang, dilupakan oleh kaum muslimin. Maka berpegang teguh kalian dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga berkata Imam Malik, Imam Malik, Imam Darul Hijrah mengatakan sunnah Nabi itu diibaratkan seperti sapina Nabi Nuh alaihissalam, seperti bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang naik di atasnya, maka dia akan selamat dari tenggelam Barang siapa yang dia tidak naik di atas sunnah Nabi, tidak memegang sunnah Nabi, maka dia apa? Ah, barang siapa yang naik, maka dia akan selamat. Ya, maka dia selamat dari apa? Dari subha, dari fitnah, dari kesesatan, dari kekufuran, dari kebidahan. Tapi barang siapa yang tidak menaiki sunnah Nabi, tidak menaiki bahtera Nabi Nuh akan tenggelam. Barang siapa yang tidak menaiki sunnah Nabi, maka juga akan tenggelam, akan terbawa kesesatan, terbawa kekufuran, akan terbawa gelombang bid'ah, gelombang kemunafikan yang lainnya. Intinya sunnah Nabi itu diibaratkan safinatun nuh, safinatun eh, najah itu eh, diibaratkan seperti bahtera nuh, yaitu bahtera keselamatan. Yang siapa yang naik di atasnya akan selamat. Barang siapa yang dia tidak mau naik, maka dia akan tenggelam di dalam kekufuran, kebidahan yang lainnya. Berkata juga Imam Al-Auza'i Al-Auza'i mengatakan tidaklah seorang kaum atau seorang melakukan bid'ah satu bid'ah dalam agamanya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mencabut darinya satu sunnah dan tidak akan dikembalikannya sampai hari kiamat naudzubillah tidak seorang itu seorang berbuat bid'ah satu bid'ah dalam agama kecuali Allah akan cabut satu sunnah dalam dirinya apa maksudnya dia menghilangkan apa tidak mencintai sunnah kemudian tidak akan dikembalikan sunnah itu sampai hari kiamat Allah alam ya jadi tidak akan bercampur dalam diri seorang antara sunnah dengan bid'ah. Kalau orang sudah cinta sunnah, maka akan cinta sunnah. Kalau orang sudah cinta bid'ah, maka akan benci sunnah. Kalau orang sudah cinta sunnah, akan akan benci bid'ah. Kalau orang sudah cinta bid'ah, maka akan membenci sunnah. Naudzubillah. Tidak akan bercampur antara tauhid dengan syirik. Tidak akan bercampur antara sunnah dengan bid'ah dalam diri seorang. Tidak akan tercampur antara cinta kepada Al-Quran dan cinta kepada musik. Nah begitu udah sunatullah tidak akan bercampur ya. Kemudian dalam e, perkataan salaf yang lainnya yaitu juga e, Sofian ya, Sofian ats dia mengatakan istausu bi ahli sunnah khairan fa innahum ghuraba minta nasihatlah kalian dari ahlu sunnah kebaikan karena sungguhnya mereka adalah orang-orang asing Bu ya minta nasihatlah kalian kepada Allah ahlu sunnah orang-orang ahlu sunnah kebaikan karena sunnah mereka itu asing mereka itu sedikit mereka itu sedikit kelompok yang sedikit di setiap negeri maka eh, ketika Sufyan ats juga berpesan kepada seorang kamu mau kemana? Saya mau ke Sam Maka mengatakan jika kamu bertemu dengan ahlu Sunnah, kabarkanlah Sam sampaikanlah salam dariku. Karena mereka itu adalah orang-orang yang sedikit sekali setiap zaman yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam perkataan salaf yang lainnya, e, yaitu ibnu e, apa namanya Syahdar, eh, apa ibnu Syihab, dia mengatakan sesungguhnya kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang besar adalah yang diberikan kepada seorang pemuda atau juga pemudi ya. Kemudian apa? Dia hidup di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian juga dia hidup apa bersama ahlu sunnah wal jamaah kemudian dia dibawa maksudnya mempelajari ahlu sunnah Ini intinya perkataan salaf yang mendorong ya yang memotivasi kita untuk senantiasa di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian juga Hasan Al Basri mengatakan as sunnah walladhi la ilaha illahu wa bainal ghali wal jaf as sunnah yaitu kata Hasan Al Basri tidak ada Tuhan yang berangkat sembah kecuali Dia. Dia bersumpah maksudnya menerangkan sunnah. Sunnah itu antara an, ya, sunnah itu antara al-ghali yaitu antara gulu dan antara meremehkan. Itu tengah-tengah. Namanya sunnah ya antara gulu berlebihan dan antara meremehkan. Fasbiru alai, alaiha maka bersabarlah kalian di atas sunnah. Semoga Allah merahmati kalian. Ini wasiat Hasan Al-Basri. Bersabarlah kalian di atas sunnah ya semoga Allah rahmati kalian fa inna ahlas ahlas sunnah kanu aqalin aqalin nasi fi ma madha maka semuanya ahlus sunnah itu adalah orang-orang yang sedikit ya orang-orang sedikit uh, seperti apa eh, zaman dulu pertama sedikit kemudian juga orang ahlus sunnah adalah manusia yang sedikit yang akan datang nanti di akhir zaman uh, ya kemudian juga uh, eh, ahlus sunnah apa wala ahlul bidah itu lebih banyak daripada ahlus sunnah Fasabaru ala sunnatihi maka bersabarlah kalian di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ahlu sunnah itu adalah orang-orang yang sedikit di setiap zaman di setiap negeri. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, oleh Imam Tirmidzi, yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, "Bada al-Islamu ghariban kama bada." Bada al-Islamu ghariban. Islam itu apa datang dengan apa eh, dalam keadaan asing. Jadi pada Islam ghoriban, Islam itu datang dalam keadaan asing. Fasayaudu ghoriban kama bada, maka Islam akan kembali lagi asing sebagaimana pertama kali muncul. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing maksudnya kalian harus sabar dalam sunnah meskipun sedikit jangan melihat banyaknya orang Eh, apa meskipun baiknya orang tapi di atas kesesatan, di atas bid'ah, maka itulah bukan orang bukan orang-orang beruntung dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya intinya itu perkataan salaf ya eh, yang menunjukkan supaya kita berpegang teguh di atas uh, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di buku itu juga ada tambahannya uh, tentang perintah salaf ya untuk selalu di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba dilihat mungkin halaman berapa di sana? Itu halaman 27, halaman 26 buku yang ada di sana, yang buku seperti yang saya, pustaka eh, Al Kautsar. Sana juga ada perkataan Ibnu Abbas, ya eh, memandang orang dari ahlu sunnah itu mengajak kepada as sunnah dan mencegah dari bidah itu merupakan ibadah. Ibu ya berkata Imam Abbas dia berkata memandang orang dari ahlu sunnah yang mengajak maksudnya ini mengajak kepada as-sunnah dan mencegah dari bidah itu merupakan ibadah ini memandang memandang para ulama maksudnya yang menyuruh ke sunnah itu ibadah kata Imam Abbas kemudian berkata Ubay bin Ka'ab di sana ada ya eh, berkata hendaklah kalian mengikuti jalan dari as-sunnah Sesungguhnya tidak ada seorang hamba yang mengikuti jalan dari as-sunnah karena ingat kepada Allah, kayak ingat ke, kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedua matanya menangis karena takut kepada Allah lalu disentuh api neraka. Sungguhnya menahan diri dari as-sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam masalah yang dibersihkan, bersungguh-sungguh dalam masalah bid'ah. Jadi sungguhnya menahan diri di atas sunnah mencukupkan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam masalah bid'ah. Kemudian juga Al-Auza'i mengatakan Ya, sabarlah dirimu dalam berpegang kepada sunnah Berhentilah jika orang-orang berhenti Katakanlah apa yang mereka katakan Tahanlah apa yang mereka tahan yang eh, apa tahanlah apa yang mereka tahan maksudnya tinggalkan apa yang mereka tinggalkan tinggalkan apa yang tinggalkan oleh salah, maksudnya oleh para sahabat ikutilah jalan orang-orang salah, salafus soleh Ikutlah jalan orang salaf yang soleh karena yang demikian itu membuat jalanmu lapang seperti jalan mereka ya yang lapang. Kemudian juga di sini ya ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Al Bukhari dan Muslim tentang orang-orang ahlu sunnah ya itu mereka yang akan menampakkan kebenaran dari masa ke masa pasti ada ibu ya meskipun sedikit Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mughirah bin Subah, la yazalu nasun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum zahirun. Satu kalangan dari umatku selalu bersikap tegas hingga perintah Allah mereka terima. Di sini maksudnya zahirina alal haq, orang-orang yang menampakkan kebenaran. Ini diterjemahkan bersikap tegas di sini maksudnya Bu, bukan bersikap keras bukan, tapi yang selalu di atas kebenaran, yang menampakkan hak, dia tidak tidak takut. Hingga perintah Allah mereka terima. Ibu lihat di sini halaman di sini buku yang sama halaman 35. Ini penerjemahnya ada yang kurang sedikit Ibu ya harus dipahami ini. Ada bukunya Bu? 35 hadis la yazalun nasu min ummati zahirina hatta yati hatta yatiyahum amrullah wa hum zahirun. Ini ada yang kurang pas. Nanti ibu nggak paham. Satu golongan dari umatku selalu bersikap tegas. Paham nggak? Hati-hati di sini. Nah, ingat bukan bukan sikap tegas keras ini. Jadi salah pahamnya akhirnya salah keras terus tegas terus ya. E, mau menang sendiri enggak? Ini hadisnya begini yang yang inti maknanya kalau di, dikaitkan dengan syarah ya hadis jadi senantiasa di kalangan umatku di, kalangan umatku ada segolongan umat yang zahirina alal hak kata para yang menampakkan kebenaran. Tidak takut mereka yang apa? Yang selalu di atas kebenaran, di atas jalan nabi dan para sahabat begitu. Iya, tegas di sini, mereka komitmen ya, komitmen tapi dengan lemah lembut tentunya bijak ya, mengajak orang tidak juga keras kepala enggak ya. Intinya di atas petunjuk nabi dan para sahabatnya. Kemudian hatta ya'tiyahum amrullah. Di sini sampai sampai datang apa? urusan atau sampai datang perintah dari Allah di sini ya sampai datang di sini para ulama menafsirkan sampai datang apa? yaitu eh, tanda-tanda uh, kiamat. Ditafsirkan yaitu sampai datang tanda-tanda kiamat dan hari kiamat maksudnya ini. Hatta ya'tiyallahu amri ini yaitu hari kiamat. Di sini kan dikatakan sampai hingga perintah Allah mereka terima. Ini ini kurang pas dalam sarahnya itu hatta ya tiyahum amrullah sampai datang apa hari kiamat nanti pada hari kiamat Allah alam bisa sampai datang tanda kiamat yaitu tentang uh, matahari terbit sebelah barat dajjal yang lainnya ini senantiasa datang, akan ada sampai hari kiamat maksudnya begitu ya wahum zahiruna dan mereka tetap apa di atas kebenaran zahiruna di atas kebenaran ya jadi tahu mendakwahkan kebenaran ini ada kurang pas sedikit dalam penerjemahan Nah, kemudian di sini juga kan, apa mengenai tentang komitmen terhadap manhaj ahlu Sunnah. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Ali bin Al-Madani berkata, Ali Al-Madani adalah gurunya Imam Bukhari. E, mereka kalangan yang disebut dalam hadis di atas adalah para ahlul hadis. Nah, maksudnya kan Allah zahirina eh, apa yang me, menegakkan kebenaran itu adalah ahlul hadis. Mereka ahlu sunnah. Mereka lah taifah mansurah mereka lah taifatu apa firqatun najiyah, mereka lah salafi, salafiyun ya dari zaman ke zaman. Dan ingat Ibu ketika mendengar ahlu sunnah, mendengar ahlu hadis, ini bukan individu, tapi ini sebuah manhaj. Sebuah manhaj Ibu ya, bukan melihat individu. Kalau per individu ada salahnya. Jangan melihat ustadz per ya, jangan melihat syekhnya ada uh, kesalahan. Jadi melihat manhaj ini dalam cara beragama Ya, kalau melihat mengikuti per orang itu tentu ada salah setiap ah, orang ada salahnya kullu bani adam khata wa kul eh, wa khairu khata atawabun setiap orang ah, apa setiap orang atau bani adam punya salah dan setiap yang yang, yang apa orang-orang yang salah yang yang baik adalah yang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala jadi di, tidak taklid, tidak mengikuti uh, eh, syekh dengan taklid ya atau misalkan Ustaz Yazid, Ustaz Abdul Hakim. Bukan, salaf itu bukan milik bukan milik per individu, tapi ini sebuah manhaj. Maka saya juga sampaikan perkataan salaf yang sebelumnya, perkataan uh, sahabat tabi'in ya, bukan uh, milik per orang tentang manhaj salaf ini intinya. Jadi harus melihat sebuah manhaj bukan melihat per individu atau uh, firqah. Nah, jadi intinya Eh, bahwasanya mengikuti ahlu sunnah wal jamaah ya, adalah suatu keharusan ya ada suatu uh, kewajiban bagi kaum muslimin dengan uh, tadi yang sudah saya sebutkan dari hadis-hadis Nabi SAW dan asar para para sahabat. Nah kemudian yang sudah sebutkan saya tadi tentang asar sahabat mungkin dicukupkan ya dengan perkataan uh, imam yang mulia di sini ada tambahan yaitu Imam Al-Auza'i mengatakan ini sudah sebutkan tadi bersabarlah dirimu dalam berpegang teguh ke, uh, eh, apa dengan sunnah berhentilah jika orang-orang berhenti maksudnya berhentilah jika para sahabat berhenti uh, tentang suatu masalah katakanlah apa yang mereka katakan kita katakan apa yang mereka katakan tentang Al-Quran Al-Quran itu adalah kalamullah jangan mengatakan makhluk contohnya karena para sahabat mengatakan Quran adalah kalamullah uh, bertahanlah atau tahanlah apa yang mereka tinggalkan apa yang mereka tinggalkan jangan kau lakukan. Ikutilah jalan orang-orang salaf yang soleh karena yang demikian itu membuat jalanmu lebih lapang seperti jalannya yang lapang. Nah, eh, jalan mereka yang lapang. Allah alam eh, bisawab ya. Ini tentang ahlu sunnah wal, wal jamaah. Kemudian di sini ada lanjutannya lawan dari ahlu sunnah yaitu ahlul bid'ah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu apa mengatakan di sini bahwa Rasulullah SAW bersabda farraqat al-yahud ala ihda wa sab'ina aw ithnatain wa sab'ina firqah wa nasara mithla dhalik wa tafariq ummati ala thalathin wa sab'ina firqah Yahudi terpecah menjadi 71 golongan atau 72 72 golongan Nasrani juga sama Sementara umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Hadis Tirmidzi, hadis sahih. Hadis ini telah kami singgung pada bab sebelumnya. Di dalamnya terdapat redaksi seluruhnya masuk neraka. Kulluhum finar illal wahidah. Eh, semuanya masuk neraka yang 72 selain satu golongan. Para sahabat bertanya, siapa yang satu golongan itu Rasulullah? Siapa ia? Maksudnya ya, siapa yang satu golongan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, golongan yang dianut olehku dan para sahabat. Maksudnya apa? Golongan yang dia berada di atas jalanku dan di atas jalan sahabatku. Ini maksudnya Bu ya. Jadi golongan siapa yang salah itu golongan yang yang cara beragamanya di atas cara beragamaku Rasulullah dan cara beragama para sahabat. Begitu ya. Nah, kemudian yang 72 itu oleh Ibnu Jauzi diteliti yang pecah-pecah itu diteliti dari mulai zaman sahabat sampai zaman Ibnu Jauzi. Nanti akan disebutkan di sini sekte-sektenya di sini kan, langsung ke masalah sekte ini perpecahannya. Kan Rasul mengatakan umatku akan pecah 73 golongan. 73 eh, yang satu alus sunnah jelas alus sunnah sudah sebutkan bahwa saya kan firqohnya alus sunnah itu eh, kemudian yang yang 72 itu siapa nah, nah ibnu ibnu iya, apa imam ibnu jauzi dia menelaah dari zaman sahabat sampai zamannya beliau itu sudah ada sampai 70 lebih firqoh firqohnya tapi ini disebutkan di sini kita ketahui adanya perpecahan tersebut dan sekte-sekte ini golongan-golongan ya utama setiap golongan atau sekte itu terpecah menjadi beberapa sekte yang berbeda. Meskipun kami tidak mengetahui secara mendetil nama dan mazhab pecahan sekte tersebut, namun secara garis besar sekte atau golongan utama terdiri dari enam: Haruriyah, Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah, Rafidah dan Jabariyah. Nah, Ibu, yang 73 golongan kata Ibnu Jauzi itu yang asalnya yang pokoknya itu ada 6 kata Ibnu Jauzi. Ada 6. Kemudian setiap golongan itu setiap golongan itu akan pecah-pecah hingga nyampe 70-an lebih. Begitu Ibu. Jadi yang 72 itu yang awalnya utamanya itu yang pokoknya 6 golongan kata Ibnu Jauzi. Ibu ya, tapi ini bukan bukan apa angka yang baku bukan karena para ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan 4 ada yang mengatakan 6 ada yang mengatakan lebih daripada 6 ada yang mengatakan juga 5 tapi Ibnu Jauzi lebih kepada pendapat 6